Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Risalah Usul Ats-Tsalatsah. Yang mana penulis mengatakan kewajiban yang pertama adalah al-ilmu yaitu berilmu. Bahwa ma'rifatullah dan yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal Allah Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi setiap muslim <clears throat> untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang kita sembah, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Dan yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak terbatas ya hanya mengenal Allah itu ada atau Allah itu hanya satu maka tidak cukup di situ akan tetapi yang dimaksud adalah kita mengenali Allah melalui ayat-ayatnya <clears throat> melalui nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga kita beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan selainnya dan itulah yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.